yang dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan dilarang untuk khianat dia dilarang untuk ingkar janji sebagaimana hal ini adalah sifatnya orang-orang Yahud ketika kisah perang Bani Nadir setelah perang Badar enam bulan <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dari kalangan orang-orang Yahudi yang memang terkenal dengan orang yang khianat dengan janji untuk membayar diat dua orang yang dibunuh oleh sahabat Kemudian orang-orang Yahudi pun mengadakan perjanjian bersama Rasul bahwasanya mereka akan membantu Rasul di dalam membayar diah. Akan tapi mereka ghadar. Ya, mereka khianat dengan janjinya dan bahkan malah berbalik untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berencana untuk menimpakan batu di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi pun ya, memancangkan peperangan dengan mereka dengan sebab mereka khianat dengan janji yang sudah Naam diikatkan di antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sudah kita baca ya. Hmm. Sudah. sekarang hadis ya. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu an Buraidah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه dari Buraidah hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab jihad wasiat bab ta'mirul imam al-umara 'ala al wa wasiyyatuhu iyyahum bi adabil ghazwi wa ghairihim disebutkan oleh Imam Muslim dalam <clears throat> kitab jihad dan siar bab tentang perintahnya seorang imam terhadap para pemimpin atau imamul umara para pemimpin dari eh, pemimpin daripada pemimpin pemimpin besar memerintahkan kepada para pemimpin bawahannya <clears throat> untuk <clears throat> sebuah urusan dan wasiatnya kepada mereka dengan adab dalam peperangan dan yang lainnya. Jadi adab <clears throat> itu mensangkup semua hal baik ketika berperang pun seorang muslim harus menjaga adab bagaimana dia harus beradab ketika berperang dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Ghazu kitab masalah peperangan adab-adab yang syar'i adab-adab yang sesuai dengan tuntunan ini bukan adat istiadat atau kebiasaan tetapi adat syar'i yang diperintahkan oleh Allah swt wa taala kepada nabinya <clears throat> Dari Buraidah semoga Allah meridainya berkata dulu Rasul apabila beliau memerintahkan seorang pemimpin yang memimpin sebuah pasukan atau telik sandi syariah ini pasukan telik sandi ausahu bitaqwallah menasihatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah subhanallah nasihat takwa ini nasihat yang utama nasihat yang mengawali daripada nasihat-nasihat yang setelahnya. Ini Allah melihat ya seorang hamba di dalam tauhid, di dalam takwa. Karena takwa ini adalah motor dari yang lainnya. Sehingga nasihat takwa nasihat yang paling dikedepan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berperang atau yang lainnya waman ma'ahu minal muslimina khaira dan orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin dengan kebaikan. Ini seorang pemimpin itu diantaranya harus memberikan bimbingan kepada rakyatnya dan seorang pemimpin tentunya harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dipimpinnya. Paling tidaknya memiliki sebuah kelebihan. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa dipimpin oleh orang yang terbaik dari mereka, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk daripada nikmat sebuah kaum seandainya mereka solehin maka akan dipimpin oleh orang yang soleh Sebaliknya kalau kaum tadi adalah kaum-kaum yang talihin Orang-orang yang tidak soleh Maka akan dipimpin dari kalangan mereka Taib Kala Di antara nasihat yang beliau sebutkan Kepada pemimpin dan pasukan tadi Ughzu bismillahi fisabilillah Peranglah kalian Dengan nama Allah Di jalan Allah Jadi peperangan ini membawa nama Allah dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah, bukan membawa golongan, bukan membawa kepentingan pribadi, kelompok, kaum. yang berbeda kalau dia berperang tapi membawa embel-embel kaum, golongan. Maka kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam apa dalam hadisnya? Laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan dari kami orang yang saling berperang karena asabiyah ya, membela kelompok, membela organisasi. Ini bukan membawa nama Allah, tetapi membawa nama organisasinya dan dia berperang bukan jalan Allah. Nasihat nasihat bagi siapapun yang berperang untuk senantiasa berperang atas nama Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk i'la'i kalimatillah memperjuangkan kalimat Allah. Ini yang dikatakan jihad syar'i yang dikatakan jihad syar'i, bukan jihad dalam rangka untuk membela partai, yang membela lain sebagainya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qatalu man kafara billah, perangilah oleh kalian orang yang kafir terhadap Allah. Wasiat yang kedua yang wajib diperangi adalah orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang muslim diperangi. Ya, bukan seperti yang ada pada zaman kita yang mereka memerangi kaum muslimin, mereka memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh diperangi oleh mereka. Padahal ya ikhrajun nas min dairatil Islam ya hadza laisa bisahlin mengeluarkan manusia dari lingkaran Islam itu bukan perkara yang mudah mengkafirkan kaum muslimin ini bukan urusan yang ringan berbeda kalau memasukkan orang kafir ke dalam Islam ini sangat mudah ini bedanya memasukkan dan mengeluarkan kalau memasukkan ke dalam Islam cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ya fayakunu musliman maka orang tadi sudah muslim dan ha, apa haram damuhu wa maluhu haram ketika itu juga darah dan hartanya tapi kalau mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya ini berat Hai <clears throat> Maka kata Rasul, perangilah orang yang kafir terhadap Allah, ugzu wa peranglah oleh peranglah dan jangan kalian gulul khianat dalam rampasan perang. Gulul ini khianat dalam rampasan perang. Dia mencuri sesuatu sebelum dibagikan. Dia dapat tetapi dia mencuri sebelum dibagikan. Jatah umum dia mengambil sebelum dibagikan. Taib, ini gulul. Maka kata Rasul, man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan gulul maka dia akan membawanya pada hari kiamat nanti sampai nanti datang ada seseorang yang memanggul sapi, memanggul kambing dengan suara sapi, dengan suara kambing. Hulul mengambil sesuatu sebelum dibagikan. Wala takdiru dan jangan kalian khianat dalam janji. Kalau hulul khianat dalam rampasan perang, kalau al-ghadir khianat dalam janji, sudah ada ikatan janji tapi khianat. Ya, ikatan janji tidak boleh saling menyerang pagi hari misalkan, tidak boleh menyerang sore hari, tetapi mereka khianat. Ya, yang ketika itu perjanjian tidak boleh saling menyerang pada waktu sore, tiba-tiba mereka mengingkarinya, menyerang pada waktu sore dalam keadaan lawannya tidak siap. Taib khianat. Segala bentuk khianat itu buruk Bahkan dalam peperangan pun tidak boleh kita bersifat khianat. Ya, kalau berjanji, maka dipegang janjinya, tidak boleh khianat. Wala tumasilu, jangan kalian mencincang. Mencincang membunuh tidak bagus, sudah dibunuh, dicincang, dibuang, ya, misalnya dipotong-potong tidak boleh. Membunuh dengan cara yang bagus, tidak boleh mencincang. Taib. <clears throat> wala taqtulu walidan jangan kalian membunuh anak kecil jangan membunuh anak kecil Soi. ini ada pada dalam perang berperang dengan nama Allah dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah yang dilawan adalah orang kafir dan berperang tidak boleh hulul ketika sudah dapat ghanimah tidak pula boleh untuk khianat dari janji yang sudah ada kesepakatan dengan musuhnya tidak pula boleh mencincang wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah kata Rasul apabila kalian membunuh maka berbagus cara pembunuhan kalian ya di menyiksa disiksa ini dilarang misalkan dapat satu musuh potong tangan dulu potong kaki dulu kecuali dalam keadaan ini pembalasan kisos maka boleh. Taib. <clears throat> Wala taqtulu walidan wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi hisal. Apabila engkau jumpa dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin maka serulah mereka salah satu dari tiga perkara. Jadi ketika bertemu, berjumpa, berhadapan, jangan langsung berperang, seru dulu. Ya, dakwahi dulu dakwah itu pada setiap kesempatan bahkan sampai perang pun kita diperintah untuk berdakwah kepada manusia seru ya, orang musyrik ketiga jalan ini ketiga perangnya ini fa'ayyatuhunna ma ajabuka fakbal minhum maka dari tiga yang kalian tawarkan pada mereka ya manapun yang mereka pilih maka terimalah dari mereka wa kuffa anhum dan tahanlah dari mereka. Jangan kau serang. Sumad'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka untuk masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka terima ajakanmu, terima dari mereka tanpa persyaratan. Terima. Hai, karena kita kita ini perangnya karena Allah bukan perang karena menuntut jiwa, bukan karena perang syahwat kita, bukan karena memperluas kekayaan, kerajaan, tanah, tapi perangnya kita karena Allah. Kalau orang yang sudah kita seru masuk Islam selesai urusannya. Ya, tidak perlu kita mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang susah. Karena di balik itu dikhawatirkan akan ada tendensi dari naam hawa nafsu yang mengotori daripada niat. Kalau sudah masuk Islam, apa yang diharapkan? Karena kita perang ini apa? Agar supaya kaum musyrikin apa masuk? Masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam sudah. Berarti apa? Telah sahih, telah ya selamat niatmu. Maka oleh karena itu Osama ketika membunuh orang musyrik yang sudah mengatakan la ilaha illallah, Nabi marah. Akotal tahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Osama, apakah engkau telah membunuh orang musyrik tadi sudah mengatakan la ilaha illallah? Kenapa? Karena engkau ini berperang agar supaya mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, sudah. Tahan. Ya. Walaupun alasan apapun tidak diterima oleh Rasul. Ya Rasulullah, innama qalaha makhafatan min sayfi. Dia mengatakan la ilaha illallah itu karena apa? Takut dengan pedangku ini. Kata Rasul kata Osama. Maka Rasul marah. Ya, afala syakokta kalbah. Tidakkah engkau tadi belah hatinya supaya engkau tahu apakah dia mengatakan akalaha makhafatan min sayfik. Dia itu berkata karena takut dengan pedangmu, kata Rasul. Ya sampai-sampai Osama hatta tamana itu lam akun musliman qabla yaumaidin sampai aku ini berangan-angan sebelum aku bunuh orang ini saya ini orang kafir. Ya, belum muslim. Taib. <clears throat> Ini diantara daripada apa? Memperbaiki niat. Memperbaiki niat dalam berdakwah, memperbaiki niat dalam berjuang. Untuk siapa perjuangan ini? Apakah untuk Allah atau untuk yang lain? Taib. Kata Rasul, kalau dia sudah menjawab ya seruanmu untuk masuk Islam terima dari mereka ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin setelah itu Seterusnya engkau seru mereka untuk berpindah dari rumah mereka darul kufar ila daril muhajirin ke tempatnya orang-orang muhajirin. Orang sahabat yang dulu tinggal di Mekah digelari dengan muhajirin. Kalau sahabat yang tinggal di Madinah digelari dengan al-ansor. Siapa yang menamakan muhajirin dan ansor? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita mengatasnamakan ya berdalil dengan hal ini bahwasanya organisasi-organisasi itu ya diperbolehkan. Kenapa? Karena ada dulu organisasi muhajirin, organisasi ansor. Jangan dikiaskan ya kita dengan mereka. Kalau mereka yang menamai Allah, adapun kita yang menamai diri kita sendiri. Adapun perbuatan sahabat yang tidak diikrarkan oleh Rasul itu bukan merupakan hujah yang bisa kita pakai untuk dalil. Yang bisa dipakai dalil adalah ucapan Rasul, perbuatan Rasul, dan ikrarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan dalil. Adapun apa namanya perbuatan sahabat itu bukan dalil kalau seandainya menyelisih sunnah. Sebagian mereka mengatakan boleh demo, kalau Silmi, kalau demonya demo damai. Kenapa? Karena dulu Zubair, karena dulu Tolha, karena dulu Aisyah juga mereka demo kepada Ali sampai terjadi peperangan Jamal, peperangan Siffin. Ya, nggak bisa. Ketergelinciran sahabat dipakai untuk dalil. Yang bisa dipakai untuk dalil adalah ya maqala Allah wa maqala Rasul Yamin. takrir dari penetap dia <clears throat> dari perbuatan sahabat atau dari ucapan beliau atau dari perbuatannya. Ini dalil. Adapun kategori dan para sahabat maka tidak boleh dipakai untuk dalil. Ya, jadi muhajirin dan ansor itu bukan dalil seseorang membolehkan organisasi Muhammadiyah. Satunya lagi Nahdlatul Ulama, satunya lagi ya Hizbut Tahrir, satunya lagi berbagai macam organisasi dengan dalil bahwasannya dulu juga pada zaman Rasul ada organisasi Ansor, ada organisasi Muhajirin. Dari arah mana dipakai sebagai dalil? Nah, wa akhbarahum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin dan kabarkan kepada mereka kalau seandainya mereka menerima perkara ini masuk Islam dan mereka mau hijrah, maka mereka akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh muhajirin dan mereka akan dikenai suatu kewajiban seperti apa yang dikenai oleh orang-orang muhajirin. Mereka akan mendapatkan ghanimah, mereka akan mendapatkan keamanan, ketentraman jiwa, harta mereka. Demikian pula mereka juga mendapatkan kewajiban-kewajiban. Ya, jihad ketika waktunya, Fa'in abau kalau seandainya mereka enggan an yatahawwalu minha untuk berpindah dari rumah-rumah mereka, dari negeri mereka, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka annahum yakununa ka'arabil muslimin. Ya. Kalau seandainya sudah masuk Islam tapi nggak mau pindah ya dari apa? negaranya, maka mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang Badui dari kalangan muslimin. Yajri alaihim hukmallahi ta'ala akan dikenakan pada mereka hukum-hukum Allah zakat diambil dari mereka fa'inhum abau kalau mereka juga masih enggan masuk Islam enggan berpindah dari negeri mereka fas'alhum al jizyah ya ambil dari mereka upeti jizyah ya membayar fa'inhum ajabu faqbal minhum wa kuffa anhum kalau mereka menjawabmu menui tuntutanmu maka terima dari mereka dan tahan pedangmu dari mereka fa'inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum kalau mereka enggan semuanya ini maka minta tolonglah kepada Allah dan perangi mereka subhanallah kalimat ya untuk senantiasa ingat kepada Allah zikrullah pada keadaan apapun maka Rasul mengatakan fa'inhum abau fasta'in kalau mereka enggan menjawab tuntutanmu maka minta tolonglah kepada Allah ya jangan merasa bangga dengan kekuatan jangan merasa bangga dengan perlengkapan senjata jangan bangga dengan banyaknya pasukan karena yang berikan kemenangan itu bukan itu tapi siapa Allah subhanahu wa taala ya, kisah yang sangat ya, terus dibaca oleh kaum muslimin ketika apa mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya mereka kalah lari tunggang langgang padahal jumlah mereka ketika itu apa banyak Taib maka isti'anah minta tolong kepada Allah dalam setiap hal ya jangan merasa ketika seorang sudah berhasil lupa dengan Allah bahwasanya ini usahaku bahwasanya ini adalah keringatku, bahwasanya ini adalah ya perjuanganku. Jangan. Oh, Tetapi itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha karena itu keutamaan Allah bukan atas kelihayan, kepandaian ya, atau usaha mati-matian dari kita. Ini yang perlu kita ingat apapun hasilnya. Sehingga likaila tak ala alama fatakum agar supaya kalian tidak merasa sedih kalau tidak dapat apa yang kalian inginkan. Wala tafrahu bima atakum dan jangan ya menimbulkan kebanggaan kalau kalian dapat apa yang kalian inginkan. Ya, kita kembalikan semua kepada Allah. Kalau dapat alhamdulillah, tidak merasa bangga, ini adalah pertolongan Allah, ini adalah keutamaan Allah. Kalau misalkan lolos, nggak dapat, sudah takdir dari Allah. Allah baru memberikan ini semua kepada kita. Ini adalah prinsip seorang muslim ya sehingga semuanya diletakkan pada tempatnya masing-masing demikian juga dunia kita punya dunia walhamdulillah jangan dipakai di hati tapi pakailah di tempat-tempatnya masing-masing ya kita punya pakaian bagus maka tempatkan di badan kita jangan tempatkan di hati ya, karena kalau pakaian bagus tempatnya di hati ketika memakainya apa akan tinggi hati sombong ketika dia punya pakaian jelek merasa apa rendah hati ya minder ketika pakaiannya hilang maka akan sakit hatinya ini kalau pakaian ditempatkan di mana di hati tapi kita tempatkan di badan kita alhamdulillah bagus kita syukuri ya kalaupun kurang bagus alhamdulillah apa adanya kita tawadhu jangan dipakai di hati sehingga akan menimbulkan penyakit hati penyakit sombong penyakit minder, penyakit sakit. Itu karena apa? Sesuatu yang tidak selayaknya ditempatkan di hati ditaruh di dalam hati. Walayakunulahum lahum fil ghanimati wal Kalau mereka tidak memperpindah dari negeri mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan ghanimah, tidak pula akan mendapatkan fai sedikit pun. Jadi orang yang mendapatkan ghanimah adalah orang yang ikut berperang. Orang yang mendapatkan fai adalah orang yang Naam ikut berperang Kalau tidak maka tidak mendapatkan apa-apa Illa an yujahidu ma'al muslimin Kecuali kalau mereka mau berjihad bersama kaum muslimin Fa'inhum abau fas'alhum al jizyah lala. Eh, Wa idha hasarta ahla, ahla hisnin Kalau engkau sudah mengepung Ya ahla hisnin Para penduduk ya, Para penduduk Sebuah benteng apabila engkau telah mengepung musuhmu mereka sudah terkalahkan dalam peperangan itu dan engkau sudah mengepung mereka fa'araduk kemudian mereka hendak menginginkan sesuatu darimu memintamu antaj'ala lahum dimmatallahi wa dimmatan nabiyih agar supaya engkau jadikan untuk mereka kesepakatan atas nama Allah dan kesepakatan atas nama nabinya ini biasa ya tata cara makar Yahudi ketika sudah terpojok ketika sudah terkalahkan maka mereka akan berlindung Taib sebagaimana mereka maka apa bagaimana menyikapi hal itu kata Rasul fala taj'al lahum dimmatallahi wa dimmatan nabiyyi jangan engkau mau menjadikan untuk mereka perjanjian atas nama Allah atau atas nama nabinya jangan Taib. Walakin ij'al lahum dimmataka wa dimmata ashabik tetapi apa? Jadikanlah untuk mereka perjanjian ya atas namamu dan atas nama sahabat-sahabatmu, atas nama pasukan itu. Jangan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya, tapi atas namamu saja. Jadi ketika eh, suatu saat engkau khianat, yang terkena hanya dirimu dan tidak akan apa merendahkan Allah serta Rasulnya. Yang terkena hanya kehormatanmu, yang terkena hanyalah pribadimu. Tetapi kalau engkau jadikan janji ini atas nama Allah, kemudian engkau ingkari janjimu, yang kena adalah Allah sekali dirimu. Fa'innakum intuhfiru dimmamakum Seandainya engkau khianat suatu saat nanti terhadap janji-janji kalian wadimma ta'ashabikum Dan janji sahabat-sahabat kalian Dari pasukan-pasukan itu Ahwana min faru lebih ringan daripada engkau mengkhianati di mata Allah wa di mata Nabi lebih ringan daripada engkau mengkhianati janji ikatan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya wa idha hasarta ahla hisnin fa'araduka antun ziluhum ala hukmillah demikian pula apabila engkau telah mengepung sebuah ya musuh di benteng mereka kemudian mereka menginginkan engkau untuk mengadakan perjanjian dengan mereka agar supaya engkau menurunkan hukum Allah pada mereka falatun zilhum maka engkau jangan berikan walakin anzilhum ala hukmik tetapi apa turunkan hukumanmu saja pilihanmu fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla karena engkau nggak tahu apakah engkau bisa menimpakan pada mereka menerapkan pada mereka hukum Allah atau tidak ini sesuai dengan keputusan seorang amir ketika berperang Taib. Rawahu Muslim. Saidnya di sini adalah wala takdiru. Janganlah kalian khianat dengan janji kalian yang sudah kalian ikatkan. Karena mengingkari janji yang sudah diikatkan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya ini mengurangi ketawahidan seseorang dari sisi ta'zim, dari sisi pengagungan terhadap Allah dan juga Rasulnya. Syarhul kalimat sariyatun hiyal qit'ah minal jais takhruju minhu fataghayyara 'alal adu fatarji'u wa haddadaha ba'dhuhum fi arba'ati minal khayl sariyah adalah eh, sepasukan sebuah apa namanya serombongan dari pasukan atau sebagian kecil dari sebuah pasukan ya, telik sandi syariah itu telik sandi yang suka mata-matai pasukan telik sandi yang keluar dari mereka sebuah pasukan sebuah rombongan kecil yang keluar dari pasukan fataghayyara alal adu yang bisa merubah apa namanya mengacaukan musuh kemudian kembali sebagian mereka membatasi pasukan telik sandi ini berjumlah 400 pasukan kuda sebuah pasukan Allah alam Taib. <clears throat> atau pasukan yang diperintah untuk menyerang duluan atau semakna dengan itu. Taqwa Allah ia taharrus min uqubatihi wa ta'at bi ta'ati wa dzalika bimtithali awamiri wa ijtinabi nawahi. Taqwa Allah adalah seseorang menjaga diri daripada iqab dengan taat. Ini takwa. Taharrus menjaga diri, membentengi diri dari iqab Allah dengan ketaatan. Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini takwa. Wala taqlu walataghullu al-ghulul hiyal akhdu al ghanimah. Gulul adalah mengambil dari harta harta rampasan perang. Qabla kismatiha sebelum dibagikan. Yang mana ini harta umum. Sama saja ya harta umum yang sebenarnya kita dapat tetapi kita mengambil sebelum dibagikan. Ya, belum ketahuan jatahnya. Maka tidak boleh. Tapi kalau setelah dibagikan maka boleh Nah, ini gulul. Wa, wa aslul gulul al khianah. Asalnya gulul adalah karena khianat. Ini gulul. Gulul ini dosa besar. Harus bertobat darinya. Taib. Kemudian wala takdiru al ghadru huwa naqdul ahdi. Al ghadru adalah naqdul ahad dalam artian memutuskan sebuah perjanjian mengingkari khianat dan tidak mau menepati janji ini al-ghadru al-ghadir liwaun yawmal qiyamah para pengingkar janji pada hari kiamat nanti akan punya apa namanya bendera-bendera untuk mereka Wala tumasilu ay eh, la tusyawwahu al-qatla. Jangan karena perburuk cara pembunuhan. Biqat'i anfin dengan cara mungkin potong hidungnya au udunin dengan dipotong telinganya wa nahwi atau yang semodelnya. Kecuali dalam bab kisos boleh seperti siapa? Ya serombongan orang yang minta obat kepada Nabi kemudian disuruh mengikuti penggembala onta kemudian minum dari kencingnya, minum dari susunya. Setelah sembuh mereka malah mencang penggembala onta tadi. Maka Nabi menyuruh untuk menangkap mereka dan dibunuh sebagaimana dia membunuh penggembala onta tadi. Walatak wali dan al-murad bil walid huna man lam sin nul taklif. Al-walid adalah seseorang yang belum mencapai usia taklif, anak kecil. Tidak boleh dibunuh dalam peperangan ila thalathi hisal kepada tiga perangai tiga perkara ai ud'uhum ila ihda thalathi hisal serulah mereka ke salah satu tiga perkara ini thumma da'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin kemudian seru mereka untuk berpindah dari ya ke negeri mereka ke negeri muhajirin ai utlub min huma al intiqal minha al intiqal huma liintikal minhum ini ya, kalau cetakan ini bersambung ya utlub minhum bukan minhuma tapi utlub minhum al intiqalu ila baladil muhajirin wahiyal madinah meminta mereka untuk berpindah ke negeri Madinah agar supaya terbedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir kita dilarang untuk tinggal di tengah-tengah orang kafir kecuali dalam keadaan haja ada perlu. Ya, tidak boleh kita tinggal di negeri orang-orang kafir kalau seandainya tidak ada sebuah keperluan dalam rangka dakwah atau dalam rangka dagang atau dalam rangka berbagai macam kebutuhan yang harus. Kalau tidak maka berpindah. Kenapa? Karena supaya kita tidak syabah dengan mereka, menyerupai mereka. Taib sehingga ketika diadab kita akan terkena adab. Hidup di tengah-tengah orang kafir ini akan ya membahayakan bagi kaum muslimin, membahayakan agama dan juga membahayakan diri mereka. Membahayakan agama dikhawatirkan dia akan berpindah ke dalam orang kafir, ke, ke dalam negeri, apa namanya? Ya, agama orang kafir. Adapun berbahaya bagi badan mereka seandainya Allah hendak mengadab ya orang-orang kafir maka akan sama rata. Allah akan ratakan yang soleh juga diadab, yang kafirnya juga akan diadab. Pindah. Jadi berhati-hati. Falahu malil muhajirin ay min istihqaqil fai wal ghanimah ghairu dhalik. wa ghairu dhalik. Mereka mendapatkan fai, mendapatkan ghanimah dan yang lainnya. Al ghanimah al ghanimah ia ma asaba min mali ahli al harb wa aujafa alaihil muslimun bil khayli war rukab wan itu adalah apa yang didapat dari harta perang yang diambil oleh muslimin dengan kuda atau kendaraan Nikonima, tapi kalau tanpa perangan namanya fake. Sebelum perang kabur, ya tunggang langgang orang kafir maka yang ada maka dia ambil. Dan dalam mahkamul konimah nanti akan dijelaskan dengan detail Baik. Kalau misalkan kita perang satu lawan satu, kemudian kita bisa mengalahkan orang kafir, maka hartanya untuk kita. Ya, hartanya untuk kita. Tapi kalau barang-barang, misalkan kita nyerang sebuah negeri, sebuah desa, kemudian kita menang, ya maka untuk bersama-sama. Bersama-sama pasukan yang ikut menyerang tadi. Tapi kalau satu lawan satu, maka harta yang dia miliki diambil oleh dia sendiri inhum abau ay imtana'u anil Islam al-fai al-fai huwa ma hasala al-muslimin min awal kufar min ghairi harbin wala jihad fai itu adalah apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa perang dan tanpa jihad ini sebagian yang menganggap fai ya, daripada kaum ya, kufar atau kaum muslimin yang mengkafirkan orang-orang muslim menganggap harta muslimin ini harta yang fai sifatnya Wal'iyadzubillah nah, Ini pemahaman-pemahaman yang khotok Fa'inhum abawa imtanu al Islam Mereka enggan untuk masuk Islam Maka apa? Bayar jizyah Al jizyah. Hia fi syar'i ma al mu'ahadun Ala ahdihim wa dhalika muqabilu amnihim wa himayatihim Al jizyah adalah Disebutkan dalam syariat Apa yang diberikan oleh orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan orang muslim orang kafir yang ada perjanjian dengan kita. Hal itu karena apa? Sebagai balasan keamanan dan penjagaan mereka dari kalangan kaum muslimin. Fa'in hum ajabu kae eh, fa'in dafa'ul jizyah. Kalau mereka membayar jizyah, maka apa? Terima. Jangan menuntut yang lebih. Wa idha hasarta ahla hisnin ay eh, idha habastahum fi husunihim wa qata'ta anhum jami'al imdadat apabila engkau telah berhasil untuk apa namanya mengepung mereka menahan mereka di benteng-benteng mereka dan engkau telah memutuskan ya kekuatan mereka ya ini maksudnya adalah kemenangan yang sudah diraih oleh kaum muslimin biasanya kalau sudah seperti ini yang pihak terkalahkan akan mengadakan sebuah kesepakatan. Kalau seandainya seperti itu, maka janganlah engkau jadikan kesepakatan kesepakatan tadi atas nama Allah atau atas nama Rasulnya. Tapi kan dikhawatirkan suatu saat nanti ada sesuatu kemudian kalian mengingkari, ini akan terasa berat. Beda kalau kesepakatan tadi dibangun di atas pribadi atau pasukannya. Di mata Allah, wa mata Nabi, ahdillahi wa ahdin Nabi Ini perjanjian atas nama Allah atau atas nama Nabi nya tahfar tahfiru tan tanqudu a'uhudakum ini kalian memutuskan kematian mengingkari perjanjian kalian Taib ini diantara daripada makna hadis. Wallahu taala alam insyaallah untuk apa nama penjelasan lebih lanjut kita akan bacakan nanti syarah Syekh Utsaimin dalam kitabnya yang lebih mungkin lebih terperinci dalam perkara ini. <clears throat> Karena beliau merinci dengan rincian yang nafi bermanfaat insyaallah ini antara dari apa yang kita ambil dan kita fahami dari apa yang beliau jelaskan di sini wallahu taala alam soal. Eh, hmm. kalau kita kalau dia misalkan menyerang maka kita sikapi sebagaimana dia seorang yang apa namanya penyerang seperti itu tapi kalau dia di medan perang kemudian kita tidak niat membunuh kemudian dia terbunuh karena lemparan kita karena tembakan kita itu bukan urusan kita Taib. sebagaimana ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir ternyata di kalangan orang kafir tadi ada orang muslim yang mereka ketika diseru tidak mau kemudian sebagian sahabat ketika melempar peluru-pelurunya apa mengenai kaum muslimin tadi bagaimana sudah ya, insya Allah seperti itu tidak akan di apa namanya hisab seperti itu karena apa kesalahan mereka kenapa di tengah-tengah orang-orang kafir seperti itu <clears throat> kalau anak kecil tadi ya dalam artian ikut memerangi kaum muslimin ya dibunuh kalau misalkan membahayakan tapi kalau misalkan dia ya, dalam keadaan kita sengaja membunuhnya maka tidak boleh karena anak kecil biasanya nggak tahu apa-apa ya tapi kalau dia sudah ruset ya sudah paham bahwasanya mereka harus berhadapan dengan berhadapan dengan orang-orang muslim jadi di muamalah dengan muamalah mereka kalau tidak maka akan terbunuh bahaya dan Islam tidak menganjurkan kepada perkara yang bahaya seperti itu <clears throat> ada di sana, ada adab wanita orang tua juga nggak boleh dibunuh Baik. <clears throat> Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Sekarang ini marak yang namanya tes deteksi sidik jari Yang konon katanya dari hasil tes ini akan menghasilkan suatu analisa tentang latar kecerdasan dan kepribadian seseorang mereka mengklaim telah meneliti secara ilmiah bahwa pola sidik jari dipengaruhi oleh DNA seseorang adanya kolerasi antara pola garis epidermal kulit dengan sistem pertumbuhan saraf yang menunjukkan terdapatnya hubungan pola sidik jari dengan otak. Dengan tes ini dapat mengetahui sifat dan kepribadian seseorang, kelebihan dan kekurangannya, bakat dan potensinya, cara belajar yang efektif sehingga potensi yang cocok untuk ditekuni. Apakah ini sama dengan ramalan telapak tangan yang diharamkan dengan syariat dan tergolong syirik? <clears throat> Sebelum kita jawab pertanyaan ini, bahwasannya disebut oleh para ulama di dalam syariat ini ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perkara yang datang dari syariat dan ada nasnya. Ini jelas perkara yang datang dari syariat dan ada nasnya. Ini jelas. Kalau itu perintah berarti apa? Kita lakukan. Kalau itu larangan berarti apa? Kita tinggalkan. Perkara yang kedua, perkara yang tidak datang dari syariat tetapi perkara itu mujarrabah. Perkara ini dari hasil penelitian dan hasil apa namanya? Eh, <clears throat> pengalaman memang bisa dipakai baik itu dari sisi penyembuhan atau dari sisi yang lainnya dari sisi ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan maka ini boleh seperti penyakit terkadang penyakit pusing atau penyakit batuk atau penyakit pilek ini dalam syariat nggak ada apa obatnya ya kalau ada maka alhamdulillah kalau tidak ada maka sebagaimana ya kita lihat daripada tajribah percobaan-percobaan dengan ini dengan itu dengan ini setelah, setelah dicoba-coba menghasilkan sebuah apa namanya kesimpulan oh ternyata kalau pusing minumnya paracetamol ya nggak ada dalam syariat untuk kita minum paracetamol tetapi dengan rubah penelitian dari dokter ternyata obat ini bisa apa mengurangi apa sakit pusing dengan mungkin di paracetamol itu ada zat yang bisa menahan daripada syarat yang mungkin terjadi sesuatu pada saraf atau pada berbagai ini boleh. Adapun perkara yang tidak ada hubungannya sekarang. Yang ketiga, yang ini diharamkan, tidak ada hubungannya. Misalkan orang penyakit pusing kok suruh nyembelih ayam jago yang warnanya hitam. Apa hubungannya jago dengan pusing? Ya, ini nggak ada hubungannya, ini diharamkan. Orang penyakit liver kok disuruh apa nyembelih kambing? Ya nanti penyakit livernya dibuang di kambing misalkan. Nggak boleh seperti ini. Ini haram. Nah, ada pun hubungan kita dengan perkara ini sama dengan hubungan yang di atas tadi. Ini ya, apa yang disebutkan di sini itu benar-benar penelitian dari orang yang ahli atau bukan. Ya, dari penelitian orang ahli atau bukan. Kalau misalkan memang itu adalah penelitian orang yang ahli dalam bidangnya dengan ilmiah, mungkin kalau orang pandai itu saraf darahnya seperti ini, kemudian seperti ini, maka nah silahkan tetapi kalau ini hanya tebak-tebakan tukang ramal, kalau seperti ini kayak gini nanti hidupnya susah, kalau seperti ini nanti hidupnya rezekinya banyak, nah, ini tidak boleh. Taib. Dia hanya menyebutkan di sini bahwasanya sidik jari tadi ini diantara daripada pengaruh otak seseorang. Kalau misalkan memang penelitian itu adalah penelitian yang sikoh dari dokter yang amanah, maka ini bukan termasuk ramalan. Tapi kalau dia jelas bukan dokter, ya dia bukan seorang ulama, kemudian mengatakan, oh ini adalah seperti ini, namanya kayak gini, maka rumahnya harus ngadep ke sini, mata pencariannya kalau Senin harus ke sana, Selasa harus ke sini. Ini jelas apa namanya tukang ramal. Kenapa dia bukan seorang ilmuwan, dia bukan seorang dokter, dia bukan seorang ulama, tapi berbicara masalah ilmu. Disebutkan di sini mereka mengklaim telah meneliti secara ilmiah. Yang kita wajib pertanyakan klaim mereka betul apa salah. Kalau benar dengan bukti-bukti yang konkret dengan bukti-bukti yang kuat, maka hal ini bukan termasuk daripada tukang ramal. Karena yang dikatakan ramal itu nggak pakai ilmu. Yang dikatakan ngeramal nggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu namanya bukan ramal. Ya, namanya bukan ngeramal, namanya bukan ngeramal. Apakah ini sama dengan ramalan telapak tangan yang diharamkan dalam syariat dan tergolong syirik? Insya Allah tidak. Tapi dengan catat klaim tadi kita harus buktikan dengan benar. Hai. <clears throat> Masya Allah pada akhir-akhir zaman ini memang banyak penemuan-penemuan yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kerja saya salat Jumat dibagi dua session. Masya Allah, apa-apa dibagi dua ya. Jam pertama kami Jumatan di luar area perusahaan jam 11.30. Ini masuknya apa sholatnya? Kalau dikatakan sholatnya maka tidak sah Karena sholat Jumat harus tepat waktu Tapi kalau mulainya ya maka tidak apa-apa sebelum masuk waktu tapi harus tepat waktu karena adzan Jumat itu dengan adzan duhur nggak bisa dimulai dengan jam 11.30 dan jam kedua Jumatan dan jam kedua Jumatan dilakukan di dalam musola perusahaan jam 1 kenapa sholat Jumat dilakukan di kenapa sholat Jumat dilakukan di dua session kok tanya kita atau kok malah nanya karena untuk sholat Jumat tidak bisa dilakukan secara serentak karena mesin untuk produksi khususnya tidak mungkin harus berhenti karena karyawan harus bergantian mengoperasikan mesin produksi oleh sebab itu sholat Jumat dibagi dua season yang intinya sholat Jumat yang season kedua diperuntukkan bagi karyawan yang benar-benar tidak bisa ataupun berhalangan dikarenakan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Baik. Yang kita tanyakan siapa dulu yang bagi dua session ini? Apakah ada seorang alim yang mengatakan atau inisiatif para karyawan saja? Kalau inisiatif para karyawan kita tanyakan apa ilmu mereka? Ya. Apa ilmu mereka sehingga sampai berani seperti ini? Wah, karena apakah ini kan demi apa kenyamanan? Yang namanya ibadah ada patokan, nggak semuanya dinyamankan. Ya, kalau inisiatif mereka kita tolak serta merta mereka itu inisiatif walaupun ini betul kok kalau ada cocoknya salah orang bodoh itu kalau berpendapat mencocoki benaran saja salah apalagi kalau salahnya ini yang perlu kita perhatikan orang yang jahil dengan agama ketika dia berpendapat benar kodarullahnya benar dia salah nggak dapat pahala apalagi kalau salah Taib. jadi sholat Jumat yang seperti ini kita tidak tahu bagaimana realisasinya, ya prakteknya bagaimana jelas tidak masro, tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat dibagi dua nggak ada. Sholat Jumat itu harus tepat pada waktu dan tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Session pertama dilakukan sebelum waktunya jam setengah dua belas itu. Ya, sebelum waktunya. Dan masih jauh setengah zaman sekarang jam 12 waktu sholat duhur itu. Adapun sesi yang kedua terlalu lambat mengerjakan. Padahal sholat duhur dikerjakan berapa? Jam 12. Akhirnya dua-duanya malah nggak ada yang masuk kan? Pengennya bijaksana. Seakan-akan pengennya seperti bijaksana. Tapi dalam syariat itu nggak ada bijaksana dalam masalah dunia diterapkan dalam syariat. Ya kedua-duanya ini mukhalif li sunnah. Yang ada hanyalah hendaknya ya setiap kaum muslimin berpatokan dengan ya, aturan agamanya. Kalau misalkan dia uzur, maka ma'zur dan dia sholat zuhur dan tidak sholat jumat. Dan bergantian tentunya, bergantian. Toib. Ini mesinnya itu emang mesin harus ditunggu rombongan 20 orang atau cukup satu orang dua orang. Ini kita juga perlu tahu dulu kalau emang mesinnya ini rombongan kalau nggak 10 orang nggak bisa kalau nggak 20 orang enggak bisa. Ini ya kebangetan kan seperti itu. Enggak bisa seperti ini. Tapi kalau bisa dua orang cukup, tiga orang cukup setiap, ya yes, mereka untuk mereka makdur. Ya, mereka nanti menunggu mesin sampai selesai sholat Jumat, kemudian mereka keluar gantikan temannya, dia sholat duhur. Enggak perlu mereka sholat Jumat dua kali. Nggak ada nasnya seperti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau bikin syariat baru lagi ini. Ini karyawan yang kadang bikin pusing ya. Bikin pusing sudah mereka itu jahil dengan din, pengennya yang enak-enak, menyesuaikan keadaan mereka. Baik, timu, cari dalil. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masya Allah. Timu ya, semuanya bijaksana. Sampai syariat pun diatur sesuai dengan jam kerja mereka. Tidak boleh. Apakah boleh membagi sholat Jumat menjadi dua waktu seperti ini di atas? Tidak boleh. Yang bertanya tanggung jawab. Yang bertanya seperti ini tanggung jawab harus menjelaskan. Kalau sekedar bertanya boleh apa tidak kemudian oh ternyata nggak boleh, tapi dia nggak bisa mengingkari, dia tanggung jawab. Maka itu di antara pertanyaan itu dia tanggung jawab nantinya. Jangan hanya bertanya kemudian tidak bertanggung jawab, cuman pengen tahu oh ternyata itu tahu hukumnya. Tapi besoknya masih melaksanakan yang sama ya seperti ini dia akan mendapatkan apa namanya Al-Qur'an hujjatun laka wa alaik Al-Qur'an akan menjadi hujah bagimu atau menghujai dirimu ini yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Al-Quran tidak menghujai diri kita Apakah sah salat orang Apakah sah solat orang tersebut Apabila dengan sengaja menunda solat Jumat Di season pertama Ada di sini ada Jawab di sini ada Yang kita seperti itu ada di sini nggak ada mudah-mudahan tidak ada ini bid'ah baru lagi yang jelas kalau dia lakukan setengah 12 nggak sah Oh, gitu. Kalau dari sisi sholatnya, insya Allah sah. itu. Dia tanyakan apakah sah sholat orang tersebut sah. Hiasan pertama sah. Tapi apabila dengan sengaja menunda sholat Jumat di season pertama, dalam artian sebenarnya orang tersebut mempunyai waktu untuk segera menunaikan sholat Jumat di season pertama, namun dia ikut di season kedua, ya inilah nantinya yang terjatuh enak wah nanti kan dia masih istirahat masih bisa makan dulu di kantin sekenyangnya dah nanti aja yang kedua kloter kedua enggak dia sholat duhur dan dia dosa karena meninggalkan Jumat dan tak ada season kedua season kedua. pokoknya ya semua tepat waktu tidak boleh dia seperti itu <clears throat> kalau dikatakan Jumat maka tidak sah tapi kalau dia sholat duhur maka sah dan harus dan dia berdosa karena seseorang yang ketinggalan Jumat maka sholatnya duhur ya contohnya seperti kalau misalkan kita sholat Jumat di rekat kedua kita buang air batal kan kita wudhu kita buang air ternyata imam sudah salam. Apakah kita sholat dua rakaat atau empat rakaat? Sholatnya empat rakaat, sholat duhur. Ya, bukan sholat dua rakaat Jumat. Ya, taib. Sholat dua rakaat Jumat itu kalau dia bersama imam. <clears throat> Mohon jawabannya Naam kita jawab. Karena hari ini sangat mengganjal dalam hati saya Selama ini saya selalu berusaha untuk sholat Jumat di season pertama Alhamdulillah saya mampu melaksanakannya kecuali saya benar-benar dalam keadaan sangat repot terpaksa sholat Jumat saya lakukan di senin kedua. Apa repotnya? Kalau repotnya nunggu mesin tadi makzur. Ya, karena dia ada mendesak. Kalau ini misalnya maslahat, ya, sifatnya amah kebersamaan. Kalau di Damat ya, kita di sana ada kuros, kuros itu para penjaga. Jadi kita sholat Jumat mereka jaga di pintu, sebagian di tengah, sebagian di Nah, pintu samping sana, samping sini. Mereka untuk mereka kita kiaskan dengan para penjaga mesin tadi. Ya, kemudian setelah imam salam mereka sholat zuhur. Ini juga disebut oleh apa Ibnu Qudamah dalam apa namanya? <clears throat> kitabnya Al-Mughni. Wallahu taala alam sholat tidak ada sholat Jumat dibagi dua season. Ini eh, <clears throat> Ini bid'ah asriyah, ini bid'ah yang baru lagi pada zaman kita ini. Kita tanyakan siapa yang membentuknya dan siapa yang menfatwakannya, hujah apa yang dia pakai. <clears throat> Lama-lama syarat Islam itu semuanya dikondisikan semuanya. Semuanya dikondisikan bagaimana biar enak sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan manusia. Bukan manusia yang mencocoki kebutuhan din, tapi din harus mencocoki kebutuhan mereka. طيب والله تعالى أعلم الصواب نكتفي لهنا سبحانه وبحمده